بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله segala puji bagi الله Rabb semesta Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jemaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Masih kita bersama kita Al-Aqidah Al-Wasitiyah Yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Dan kita sampai pada Ucapan beliau Rahimahullah Lisalamati maqalu al naqsi wal aib Kemudian kita lanjutkan dengan ucapan beliau Berkata Al-Mu'allif pengarang rahimahullah wa huwa subhanahu qad jama'a ma wasafa bihi nafsahu baina nafi wal itsbat dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di dalam apa yang Allah sifatkan antara an-nafi wal isbat, antara penafian dan penetapan. hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan kepada kita tentang akidah Sunnah wal Jamaah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal dan bahasanya mereka menetapkan sifat Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula menetapkan sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih tanpa merubah maknanya, tanpa merubah lafadznya, tanpa mengingkari maknanya, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tanpa membagaimanakan sifat Allah dengan dengan sifat makhluk, ya tetap tanpa membagaimanakan sifat Allah azza wajal, Maka beliau setelahnya menyebutkan bahwasanya Allah swt di dalam Al-Quran telah menyebutkan sifat-sifat Allah dan telah mengumpulkan antara dua perkara. Yang pertama adalah an-nafiyu, yaitu menafikan. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Demikian pula di dalam Al-Quran Allah SWT menafikan dari dirinya beberapa sifat yang menafikan dari dirinya sifat-sifat yang merupakan sifat yang cacat atau sifat yang merupakan sifat kekurangan. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan an nafiu demikian pula Al-Isbat Jadi maksud dengan an nafiu adalah Allah SWT mensucikan dirinya dari sifat-sifat kekurangan Dan nanti akan kita sebutkan Ya terkadang Allah menafikan secara global ya secara global Allah SWT menafikan dari dirinya sifat-sifat yang merupakan sifat cacat atau sifat kekurangan atau sifat yang merupakan aib dan terkadang Allah SWT menyebutkan secara terperinci yang menafikan ya sifat-sifat kekurangan yang secara terperinci dan akan kita sebutkan contohnya demikian pula di dalam masalah isbat yaitu menetapkan ya terkadang Allah SWT menetapkan ya sifat-sifat yang sempurna bagi Allah secara global. Dan bahasanya seluruh sifat kesempurnaan Allah memilikinya. Di dalam ilmu Allah memiliki ilmu yang paling sempurna. Di dalam rahmat Allah memiliki rahmat dan kasih sayang yang paling sempurna. Di dalam sifat mendengar Allah memiliki sifat mendengar yang paling sempurna dan seterusnya dan terkadang di tempat yang lain Allah SWT menyebutkan secara terperinci beberapa sifat kesempurnaan tersebut. Akan kita sebutkan contohnya. Adapun menafikan secara global yaitu menafikan dari dirinya dari diri Allah SWT sifat-sifat yang tidak baik sifat-sifat yang merupakan sifat yang aib atau sifat kekurangan atau sifat yang cacat maka di antara contohnya adalah tasbih Allah SWT mengatakan subhanahu atau kemarin disebutkan ayatnya ya subhana rabbika rabbil izzah at-tasbih artinya adalah mensucikan artinya yang dimaksud dengan tasbih seseorang mengatakan subhanallah berarti dia mensucikan Allah dari segala kekurangan dari segala sifat cacat dari dari, dari segala sifat yang merupakan aib dan kekurangan Seseorang ketika mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah Berarti maknanya dia telah mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan Ini namanya menafikan secara global Seluruh sifat kekurangan maka kita sucikan dari Allah Azza wa Jalla ini namanya nafiu al-mujmal, penafian secara secara global. Allah mengatakan subhana atau mengatakan subhana rabbika rabbil izzah dan seterusnya. Maka ini adalah penafian secara global dan di sana ada penafian dari sifat-sifat yang buruk atau sifat-sifat yang cacat secara terperinci. Allah sebutkan contohnya. Allah rinci di antaranya. Seperti misalnya ketika Allah SWT mensucikan dirinya dari sifat zalim. Allah SWT mengatakan Inna Allah la yaglimu mithqala darrah Sesungguhnya Allah tidak mendolimi meskipun hanya sebiji hanya sebiji darah atau sekecil apapun. Ada yang mengatakan darah di sini adalah semut yang kecil. Allah SWT tidak mendolimi hambanya meskipun hanya sekecil apapun. Berarti di sini Allah menafikan sifat apa? Sifat dolim. Allah menafikan dari dirinya sifat sifat dolim. Ini namanya an-nafyu al-mufassal, penafian yang diperinci oleh oleh Allah. Demikian pula Allah SWT menafikan dari dirinya sifat ngantuk demikian pula tidur. Yaitu dalam firman-Nya apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa sinah. Jadi maksud dengan sinah adalah rasa rasa ngantuk. Demikian pula Allah tidak ditimpa tidur. Allah SWT menafikan di dalam ayat ini dua sifat. Dan keduanya adalah sifat kekurangan atau sifat yang menunjukkan cacat dan kekurangan. Yang pertama adalah sifat sinah yaitu ngantuk. Maka Allah mensucikan dirinya dari sifat ini. Demikian pula sifat an-naum yaitu sifat tidur, maka Allah SWT mensucikan dirinya dari sifat ini karena yang namanya tidur ini dikarenakan seseorang lelah, <clears throat> seseorang letih. Adapun Allah Azza wa Jalla maka tidak demikian. Dan ini menunjukkan tentang bahwasanya di sana ada nafir yang al-mufassal, ada penafian yang di, diperinci oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula di tempat yang lain di ayat yang lain Allah menafikan dari dirinya ad-dhalal. Demikian pula Allah menafikan dari dirinya lupa. Artinya Allah SWT tidak lupa. Allah berfirman, "La yadhillu rabbi wa la yansa." la yadillu rabbi wa la yansa. Ya tidak sesat Rabbku, artinya tidak tidak jahil Rabbku. Wa la yansa dan dia tidak lupa. Ini adalah penafian yang Allah Azza wa dari dirinya dua sifat. Yang pertama adalah sifat dolal, maknanya adalah kurang lebih uh, uh, jahil atau jahalah. Demikian pula menafikan dari dirinya nisyan yaitu sifat sifat lupa. Berarti di sini Allah memberinci yang sifatnya e, cacat tersebut diberinci penafiannya oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah menafikan dari dirinya anak dan Allah menafikan dari dirinya orang tua. Allah SWT mengatakan dalam yalid wa lam yulad. Allah SWT tidak melahirkan artinya bukan sebagai tidak memiliki anak, demikian pula Allah tidak dilahirkan, tidak memiliki orang tua. Ini adalah penafian secara terperinci. Baik. Kemudian al-itsbat yaitu penetapan. Allah SWT menetapkan ya secara global yang di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya secara global Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Seluruh sifat kesempurnaan Allah SWT memilikinya. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, ini adalah pujian kepada sesuatu yang dicintai. Dan pujian di sini bukan hanya karena nikmat yang dia berikan, akan tetapi karena dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Apabila dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, kemudian kita memujinya, maka ini dinamakan dengan alhamdulillah. Ya, jadi ucapan kita atau firman Allah Azza wa alhamdulillah alhamdulillahirabbil maka ini mengandung di dalamnya penetapan seluruh sifat yang sempurna bagi Allah. Ya, kita menetapkan seluruh sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jal. Dan inilah makna ucapan kita ketika kita mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau kita mengetahui maknanya, maka maknanya adalah kita menetapkan seluruh sifat yang sempurna bagi bagi Allah. Ya, Allah memiliki sifat as-sama' mendengar dan Allah paling sempurna pendengarannya. Demikian pula kita menetapkan sifat al-basar melihat maka Allah memiliki penglihatan yang paling sempurna tidak ada kekurangan di dalamnya kita menetapkan sifat al-hayah hidup bagi Allah maka Allah memiliki kehidupan yang sempurna ini adalah contoh dari al ithbat penetapan secara global dan di dalam banyak ayat Allah SWT menyebutkan secara terperinci sifat-sifat yang sempurna disebutkan satu persatu di antaranya oleh Allah Azza wa Jalla seperti ketika Allah mengatakan wa huwa al-alimul hakim. Dan dia Allah SWT yang maha mengetahui dan dia maha bijaksana. Ini Allah perinci. Al-ilm maha mengetahui adalah sifat. Demikian pula al-hakim. Ya ini mengandung sifat al-hikmah. Allah menetapkan di dalam ayat ini dua sifat yaitu sifat ilmu demikian pula sifat al-hikmah. Ini adalah perincian atau di antara perincian yang kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ketika Allah mengatakan wa huwal azizul hakim dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah Al-Ghafur. Allah mengabarkan bahwasanya Allah Ghafir. Ya Allah Allah mengabarkan bahwasanya Allah At-Tawwab yang Maha memberikan taubat dan seterusnya. Maka ini adalah perincian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka Syekhul Islam menyebutkan di dalam ucapan beliau ini wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bain an-nafyi wal itsbat. Maka dia yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di dalam apa yang Allah sifatkan bain an-nafyi wal itsbat antara penafian dan juga penetapan. Antara penafian dan juga dan juga penetapan. Oleh karena itu cara ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan dan meyakini nama dan juga sifat Allah seperti yang Allah yang Allah lakukan di dalam Al-Quran yaitu antara nafsu dan juga isbat. Ya kita tetapkan apa apa yang Allah tetapkan dan kita nafikan apa yang Allah nafikan. Ya kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita nafikan apa yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama menyebutkan uh, eh, tambih yang memberikan catatan maksud dari penafian Allah Azza wa Jal dari dirinya yang penafian Allah beberapa sifat yang merupakan sifat kekurangan dan sifat yang merupakan sifat cacat dari diri Allah Azza wa Jal maka ketika kita menafikan maksudnya adalah diharuskan kita untuk menetapkan lawannya diharuskan untuk menetapkan dan meyakini lawan dari sifat yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Contohnya misalnya tadi, Allah menafikan dari dirinya sifat zalim. Ya kan? Allah menyebutkan yang di dalam Al-Quran dan Allah menafikan dari dirinya sifat zalim. Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah. Allah tidak menzalimi, meskipun hanya sekecil apapun. Baik maka keyakinan kita adalah Allah SWT sama sekali tidak melakukan kezaliman. Sekecil apapun Allah tidak melakukan kezaliman. Nah dalam keadaan demikian, kita diharuskan untuk menetapkan kebalikan dari kezaliman. Apa lawan dari kezaliman? Keadilan. Kita harus menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Adil. Dan bahwasanya Allah a'dalul adilin. Allah yang paling adil. Jadi Allah menafikan sifat zalim maksudnya menuntut kita supaya kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Bahwasanya Allah adil di dalam di dalam urusannya. Allah swt tidak melakukan kezaliman dan kita tetapkan dan kita yakini bahwasanya Allah adalah maha maha adil. Contoh yang lain, tiga tadi kita sebutkan Allah menafikan dari dirinya sifat ngantuk dan juga tidur. Maka dalam satu waktu ya kita dituntut untuk meyakini bahwasanya Allah SWT sempurna di dalam kehidupannya. Sempurna di dalam kehidupannya. Allah Al-Hayyu, Allah Maha Hidup dan Maha Sempurna di dalam kehidupannya. Tidak disertai dengan rasa ngantuk, demikian pula tidak disertai dengan rasa rasa tidur. Ya, tidak didahului dengan kematian dan tidak diiringi dengan kematian. Allah SWT Al-Hayyu yaitu yang maha sempurna kehidupannya. Jadi ketika kita menafikan dari Allah Azza wa Jal Ya sifat mengantuk Demikian pula menafikan dari Allah Tidur, maka dalam satu waktu Kita diharuskan untuk apa? Menetapkan kebalikan dari sifat yang jelek tersebut Yaitu bahwasanya Allah maha hidup Dan bahwasanya kehidupan Allah adalah kehidupan yang sangat sempurna Tidak ada yang lebih sempurna daripada kehidupan Allah Azza wa Jal Ini maksudnya baik Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, "Fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'at bihil mursalun." Maka tidak menyimpang ahli sunnah wal jamaah dari apa yang datang dengannya para nabi yang setelah mengatakan dan menyebutkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah maka Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan bahwasanya ahlu sunnah tidak akan menyimpang dan tidak akan berpaling dari jalannya para rasul. Wala udula li ahli sunnah wal jamaah amma ja'at bihil mursalun. Ya ahli sunnah wal jamaah tidak akan meninggalkan dan tidak akan menyimpang dari apa yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul. Kemudian beliau mengatakan fa innahu siratul mustaqim. Fa innahu as-siratul mustaqim. Karena yang dibawa oleh para rasul akidah yang dibawa oleh para rasul, demikian pula tata cara ibadah yang dibawa oleh para rasul, akhlak yang dibawa oleh para rasul, syariat yang dibawa oleh para rasul, innahu siratul mustaqim, semuanya itu adalah jalan yang yang lurus. Jadi kalau kita ditanya apa itu jalan yang lurus, apa itu as-siratul mustaqim, kita katakan itu adalah jalannya para nabi dan juga para para rasul. Inilah jalan yang yang lurus yang kita senantiasa ya diperintahkan oleh Allah ya senantiasa kita meminta kepada Allah azza wajalla di dalam solat kita untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang yang lurus. Kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan, berilah kami petunjuk kepada jalan yang yang lurus. Senantiasa kita minta di dalam perkataan kita. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalannya para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam. Demikian pula jalan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah SWT mengatakan wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasul maka dia bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka siapa mereka an-nabiyyin minan nabiyyin ya orang yang mentaati Allah dan mentaati mentaati Rasulnya maka Allah akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat siapa mereka yang pertama adalah an-nabiyyin yaitu para nabi orang-orang yang Allah utus Demikian pula as dan orang-orang yang siddiq, yaitu orang-orang yang sangat atau sudah mencapai puncak sidiknya, kejujurannya dan kejujuran imannya. Kemudian yang ketiga adalah wasyuhada. Demikian pula jalannya para syuhada. Itu orang-orang yang meninggal fisabilillah. Demikian pula ini adalah jalannya orang-orang yang yang saleh orang-orang yang yang soleh di dalam dirinya kesolehan dia dengan taat kepada Allah dan juga dan juga Rasulnya ini adalah jalan para nabi dan juga para Rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka maka ahlu sunnah wal jamaah tidak akan meninggalkan jalan ini tidak akan meninggalkan jalan yang sudah ditempuh oleh para nabi dan juga para Rasul di antaranya adalah masalah akidah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla menetapkan yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan dan menetapkan yang ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam demikian pula menafikan apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dengan akidah-akidah dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah yang sudah kita sebutkan. Kemudian beliau mengatakan siratul ladzina an'amta alaihim siratul ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin yaitu jalannya orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat. Nah, yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmatul iman. Ya nikmat agama, orang-orang yang sudah Allah berikan kenikmatan iman kepada mereka. Siapa mereka? Dari kalangan nabi, para para siddiqin, demikian pula para syuhada dan juga orang-orang yang yang soleh. Sebagaimana ayatnya tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian beliau rahimahullah setelah itu menyebutkan dalil dari Al-Quran ya, yang menjelaskan bahasanya Allah mengumpulkan di dalam Al-Quran antara an-nafi wal-ithbat antara penafian dan juga penetapan. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya ini ya dua surat atau dua ayat. Yang pertama adalah ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ayat ayatul kursi yang beliau sebutkan yang pertama adalah Al-Ikhlas yang satu surat. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan tentang menyebutkan ayat kursi di mana keduanya ini di dalamnya ada an-nafyu dan juga al-itsbat. Yang di dalamnya ada penafian dan juga penetapan sifat oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan rahimahullah wa dakhala fi hadhihi jumlah dan telah masuk di dalam perkara ini atau di dalam kalimat ini ma wasafa bihi nafsahu fi al ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an dan masuk di dalam apa yang beliau sebutkan tadi, apa yang Allah sifatkan di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas. Artinya di dalam surat Al-Ikhlas ya, surat secara keseluruhan di dalamnya ada penafian dan di dalamnya ada penetapan. Ya di dalamnya ada penafian dan di dalamnya ada penetapan dan akan kita e, terjemahkan akan akan kita sebutkan maknanya. Allah tidak ta'dilu Al Qur'an. Di mana surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi saw alaihi wasallam beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu al Qur'an." Demi uh, uh, yang jiwaku berada di tangannya demi zat yang jiwaku berada di tangannya innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga dari Al-Qur'an maksudnya adalah pahalanya ya apabila kita membaca surat Al-Ikhlas sekali maka pahalanya mendapatkan pahala yang sepertiga dari Al-Qur'an dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini terdiri dari tiga perkara yang penting. Yang pertama adalah masalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah isinya tentang dongeng-dongeng atau tentang kisah. Kemudian yang ketiga adalah tentang ahkam, yaitu hukum-hukum fikih dan seterusnya. Jadi Al-Quran terdiri dari tiga perkara ini. Yang pertama adalah tentang tauhid, yaitu pengisahan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Demikian pula yang kedua terdiri dari kisah-kisah seperti kisah-kisah para nabi dan juga orang-orang yang soleh misalnya. Kemudian yang ketiga adalah berisi tentang ahkam yaitu hukum-hukum ya seperti tentang sholat, tentang zakat, ya tentang puasa, tentang haji dan seterusnya. Nah surat Al-Ikhlas ini isinya tentang tauhid. Isinya dalam tauhid yaitu pengisahan Allah di dalam ibadah. Sehingga dinamakan dengan suratul ikhlas. Yang namanya ikhlas adalah maksudnya adalah mengikhlaskan diri di dalam beribadah kepada Allah dan ini adalah makna tauhid. Ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama rahimahumullah. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an haitsu yaqul ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Katakanlah dialah Allah yang ahad, yang Maha Esa. Allahu samad dan Allah dialah as-samad dan akan kita terangkan maknanya. Lam yalid dia tidak melahirkan walam yulad dan dia tidak dilahirkan walam yakul lahu kufuwan ahad dan dia Allah SWT tidak memiliki kufu yaitu tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan ya Allah mengatakan Qul huwallahu ahad Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa Para ulama menjelaskan Maha Esa di dalam zatnya Demikian pula Maha Esa di dalam sifat-sifatnya Tidak ada yang serupa dengan Allah Dan Allah SWT Maha Esa di dalam pekerjaan-pekerjaannya, afalnya Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla Qul huwallahu ahad dialah Allah SWT yang Maha Esa di dalam tiga perkara ini. Baik di dalam zatnya tidak ada yang serupa dengan Allah. Demikian pula di dalam sifatnya tidak ada yang serupa dengan Allah. Demikian pula di dalam pekerjaan-pekerjaannya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti ini apa? Ini adalah an-nafyu al-mujmal. Berarti menafikan secara secara global tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad, tidak e, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa berarti kita telah menafikan segala ya e, kekurangan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah an-nafyu al-mujmal. Kemudian Allah mengatakan Allahus Samad. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Jadi masa dengan As-Samad yang disampaikan oleh ya sebagian salah tentang maknanya bahwasanya makna, makna dari as-salat ucapan Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan tentang nama Allah as salat beliau mengatakan as-sayyid alladhi kamula fi su'dadih jadi maksud dengan as salat adalah as-sayyid yaitu pemuka yang mencapai kesempurnaan di dalam kepemimpinannya kepemukaannya jadi dia adalah sayyid dan dia mencapai eh, puncak kesempurnaan. Kemudian dia mengatakan wasyarif alladzi kamula fi syarafi. Dan dia adalah yang mulia, yang utama yang mencapai puncak kesempurnaan di dalam keutamaannya. Wal azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi. Demikian pula dia adalah yang maha besar yang mencapai puncak kesempurnaan di dalam kebesarannya. Wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi dan dia adalah yang maha penyantun yang mencapai puncak kesempurnaan di dalam sifat penyantunnya wal ghani di qad kamala fi ghina dan dia adalah yang maha kaya yang mencapai mencapai sifat kesempurnaan di dalam masalah kekayaannya dan seterusnya ya artinya as-samad ini adalah artinya mengandung sifat atau mengandung makna yaitu menetapkan seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah adalah Samad yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Baik dari sifat kebesaran, yang sifat keilmuan, sifat eh, penyantun, sifat ilmu, sifat rahmat dan seterusnya. Ini terkandung semuanya di dalam di dalam nama Allah apa? As-Samad. Sehingga ketika seseorang membaca Allahus Samad, maka maknanya menetapkan bagi Allah seluruh sifat kesempurnaan. Semuanya, semuanya kembali kepada nama Allah As-Samad. Jadi yang pertama tadi, Qul huwallahu ahad, kita menafikan dari Allah seluruh sifat yang tidak sempurna. Menafikan dari Allah seluruh sifat cacat, seluruh sifat yang merupakan sifat kekurangan. Kemudian firman Allah Allahus Samad berarti kita menetapkan seluruh sifatnya sempurna bagi Allah. Berarti di sana ada nafi, ada penafian di sana ada penetapan. Makanya beliau mendatangkan ayat ini. Kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Allah mengatakan lam yalid. Allah tidak melahirkan. Berarti Allah menafikan dari dirinya bahwasanya Allah melahirkan, menafikan dari dirinya ada. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang Nasrani, demikian pula orang-orang musyrikin yang mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki anak. Allah mengatakan dalam yalid, Allah tidak melahirkan. Berarti di sini ada penafian secara terperinci. Ada penafian secara terperinci. Demikian pula walam yulad Allah swt tidak dilahirkan, artinya Allah tidak memiliki orang tua. Dan ini juga penafian secara terperinci. Walam yakul ahad dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wajalla Dan ini juga penafian secara terperinci. Berarti di dalam ayat ini disebutkan tentang penafian secara global, demikian pula disebutkan penetapan secara global, demikian pula disebutkan penafian secara terperinci. Ya, ini dalil yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih." Demikian pula yang Allah sifatkan di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an yaitu apa? Ayat kursi. Apa yang Allah sebutkan di dalam ayat kursi ini juga dalil bahwasanya karena ada e, ada sifat Allah yang Allah perinci dan di sana ada yang Allah sebutkan secara global. Ya. Dan dinamakan dengan A'lamu ayat, ayat yang paling besar berdasarkan uh, sabda Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab. Yang beliau bertanya kepada Ubay, "Ma a'zamu ayatin fi kitabillah?" apakah ayat yang paling besar di dalam Al-Quran? Beliau bertanya beberapa kali kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau, yaitu Ubay mengatakan, ayatul kursi. Ayat yang paling besar, yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat, ayat kursi. Kemudian beliau mengatakan, liyahdika al-ilma abal mundir. Semoga Allah memudahkan ilmu bagimu, wahai abal mundir. Ini menunjukkan bahasanya beliau mengikrar ya menyetujui apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab dan bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. A'lamu ayat di kitabillah ya ayat yang paling besar dan paling agung di dalam Al-Qur'an adalah adalah ayat kursi yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Baik. Kemudian beliau mengatakan haitsu yaqul ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما wa huwal aliyyul azim. Allah mengatakan Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kita perhatikan satu persatu dari dari eh, yang ada di dalam ayat ini. Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa. Allah dialah ilah yaitu sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia. Allah adalah sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali kecuali dia dan dia adalah isbat yang penetapan bahasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berat untuk disembah menetapkan bahasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berat untuk disembah demikian pula di dalamnya ada nafiu, yaitu pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah azza wajalla ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Kecuali dia Isinya adalah nafiu dan juga ithbat Mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Selain Allah Dan bahasanya mereka tidak memiliki sifat-sifat ulumiyah Dan juga menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Zat yang memiliki sifat ulumiyah Sehingga dialah yang berhak untuk disembah Kemudian Allah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum Dialah Allah SWT yang maha hidup Dan dialah Allah SWT Al-Qayyum Al-Hayyu artinya adalah maha hidup Maha sempurna kehidupannya Tidak diawali dengan kematian dan Tidak diawali dengan tidak ada Dan tidak diakhiri dengan kematian Berbeda dengan manusia Manusia hidup tetapi diawali dengan apa? Dengan tidak ada Dan diakhiri dengan kematian Ini adalah kehidupan tetapi kehidupan yang kurang Adapun kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Allah Azza wa Jal adalah maha hidup, tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan dengan kematian. Allah Swt dialah Al-Hayy. Dan para ulama menjelaskan e, nama Allah Al-Hayy ini berarti mengandung seluruh sifat kesempurnaan. Karena zat yang hidup maka di antara sifat kesempurnaan adalah mendengar dan dia memiliki kudrah, memiliki kemampuan dan dia maha melihat dan seterusnya sifat-sifat kesempurnaan dia miliki kehidupannya adalah kehidupan yang paling sempurna sehingga dia memiliki seluruh sifat kesempurnaan sehingga uh, nama Allah Al-Hayy ini mengandung seluruh sifat kesempurnaan ya karena Allah sempurna hidupnya maka dia sempurna pendengarannya dan sempurna penglihatannya sempurna kemampuannya dan seterusnya seluruh sifat kesempurnaan dimiliki oleh Allah oleh karena itu para ulama menjelaskan bahasanya uh, eh, nama Allah Al-Hayy ini mengandung seluruh sifat yang lazim bagi Allah Azza wa demikian pula Al-Qayyum yang dimaksud dengan Al-Qayyum adalah Allah diqama binafsihi sesuatu yang berdiri sendiri artinya tidak membutuhkan yang lain Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum alladzi qama bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tidak membutuhkan yang lain. Artinya selain Allah fakir dan membutuhkan kepada Allah Azza wa Adapun Allah Subhanahu wa taala maka Allah adalah Al-Qayyum berdiri sendiri tidak membutuhkan yang lain. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagian ulama mengatakan di dalam nama Al-Qayyum ini e, mengandung seluruh sifat-sifat yang dia yang sifat-sifat yang e, pengaruhnya kepada yang lain sehingga seluruh sifat Allah Azza wa Jalla yang sempurna terkandung di dalam dua nama ini yaitu Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Sifat-sifat yang lazimah ini terkandung di dalam sifat e, di dalam nama Al-Hayy. Adapun sifat-sifat yang dia yang Allah miliki yang e, berpengaruh kepada yang lain maka ini terdapat di dalam nama Allah Al-Qayyum. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang menguatkan bahwasanya nama Allah yang paling besar yang a'zam adalah Al-Hayyu dan juga Al-Qayyum. Yang ada di antara ulama yang menguatkan demikian. Dan ulama yang lain mengatakan bahwasanya nama Allah yang paling besar adalah Abdul Jalalah Ini khilaf di kalangan para para ulama. Nah, kemudian Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wa la Allah Subhanahu tidak ditimpa oleh rasa ngantuk dan Allah tidak ditimpa oleh ras, eh, oleh tidur. Ya tidak tidur Allah azza wajalla tidak tidur. Demikian pula tidak ditimpa oleh rasa ngantuk. Dan ini seperti yang tadi kita sebutkan, ini adalah an-nafyu al-mufassal. Ini adalah penafian secara terperinci. Dan kita diharuskan ketika menafikan secara terperinci kita diharuskan untuk apa? Untuk mengibatkan yang sebaliknya untuk menetapkan yang sebaliknya, menetapkan sifat yang kebalikan dari sifat yang jelek tadi. Ya, kalau kita menafikan dari Allah rasa ngantuk dan menafikan dari Allah tidur, maka diharuskan kita untuk menetapkan sifat hidup yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian setelah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit, ya semua yang di atas, baik berupa langit maupun penghuninya, selain Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah milik milik Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur mereka, Allah yang memiliki mereka. Demikian pula apa yang ada di bumi ini, di atas bumi ini, dan juga apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di atasnya, maka semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai mereka, Allah yang mengatur mereka. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Berarti di sini kita menetapkan ya al-mulk bagi Allah azza wajalla. Yang menetapkan ya kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya kekuasaan Allah mencakup alam yang ada di atas maupun alam yang ada yang ada di bawah. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Dan bahwasanya di antara kekuasaan Allah seseorang kelak yang di sisi Allah tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Seorang nabi tidak akan memberikan syafaat kecuali apabila sudah diizinkan oleh Allah. Demikian pula malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman, para syuhada, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah dan ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Berbeda dengan manusia di dunia. Ya terkadang kita ingin memberikan syafaat kepada orang lain di hadapan raja misalnya, kita misalnya dekat dengan seorang raja, kemudian ada orang yang meminta bantuan. Yang meminta bantuan dan kita berbicara dengan raja yang e, langsung dan kita mengatakan wahai raja tolong dikabulkan permintaan sebulan. Nah, ini berarti kita memberikan syafaat kepada sebulan tersebut. Kita ber, ber, ber, berbicara kepada raja tidak perlu izin dari dari raja. Ini syafaat di syafaat di dunia. Kita tidak perlu meminta izin. Tetapi di akhirat kelak yang namanya syafaat ini harus dengan izin Allah Azza wa Jadi Nabi tidak bisa langsung memberikan syafaat. Tetapi harus mendapatkan izin dari Allah baru setelah itu dia memberikan syafaat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di padang mahsyar ya dan manusia setelah sebelumnya datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam, yang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta kepada beliau supaya memberikan syafaat. Syafaat apa? Syafaat supaya Allah mempercepat hari keputusan. Syafaat supaya Allah mempersegera mempercepat hari keputusan yaitu di padang mahsyar mereka dalam keadaan menunggu hari keputusan ya dalam waktu yang sangat lama kemudian manusia datang kepada Nabi akhirnya sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau supaya memberikan syafaat yaitu memohon kepada Allah ya supaya Allah menyegerakan hari keputusan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah beliau langsung meminta kepada Allah tidak beliau bersujud di hadapan Allah azza wajalla dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam waktu yang lama sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, hendaklah engkau mengangkat kepalamu. sal tu'ta, mintalah maka engkau akan diberikan. Washfa' tushaffa, berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Baru setelah diizinkan oleh Allah, ya setelah itu beliau memberikan memberikan syafaat untuk untuk manusia saat itu. Jadi Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kelak di hari kiamat illa bi'idznih kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah azza wajalla. Kalau demikian maka seseorang ketika akan atau berkeinginan dan berangan-angan untuk mendapatkan syafaat para nabi demikian pula syafaat para malaikat dan juga orang-orang yang soleh, dia meminta syafaat tersebut kepada zat yang memilikinya, kepada zat yang mengizinkannya. Yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ingin syafaat Nabi dan kita tahu bahasanya Nabi tidak mungkin memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah SWT. Berarti kita memintanya kepada kepada Allah dengan mengatakan ya Allah izinkanlah Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada atau mengatakan Allahumma syafi' fiyya nabiyya Ya Allah jadikanlah Nabi Muhammad memberikan syafaat kepadaku kita mintanya kepada siapa? kepada Allah meminta kepada Allah supaya mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada kita karena apa? karena man dia yashfa'u indahu illa bidni tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini yang dilakukan oleh seorang muslim apabila dia menginginkan syafaat dari nabi dan juga para malaikat demikian pula orang-orang yang soleh dia memintanya kepada Allah langsung bukan meminta kepada Nabi saw. Alaihi Wasallam yang bukan meminta kepada beliau kemudian datang ke kuburannya misalnya dan mengatakan ya Rasulullah isfa'ni indallah ya Rasulullah berikanlah aku syafaat di sisi di sisi Allah ini cara yang salah Kenapa? Karena dia meminta kepada makhluk yang tidak memiliki izin. Artinya belum eh, yang, yang syafaat tidak di tangannya. Ya, syafaat ini adalah adalah milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya syafaat adalah milik Allah semuanya, bukan milik nabi, bukan milik malaikat. Mereka tidak bisa memberikan eh, memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ketika seseorang datang ke kuburan beliau dan mengatakan ya Rasulullah Isra'ni indallah maka ini adalah cara yang yang tidak tepat, cara yang salah adapun cara yang benar adalah seseorang meminta langsung kepada Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan syafaat kelak di hari kiamat yang Nabi dan juga para malaikat tidak mungkin memberikan syafaat kecuali dengan dengan izinnya. Inilah yang dilakukan apabila seseorang ingin mendapatkan syafaat e, Nabi demikian pula syafaat malaikat dan juga orang-orang yang yang soleh ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah SWT mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ada yang menafsirkan di depan mereka maksudnya yang sudah terjadi. Dan apa yang di belakang mereka artinya adalah yang akan yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan Allah mengetahui apa yang akan yang akan terjadi. Semuanya adalah di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini kita menetapkan ilmu yang sempurna bagi bagi Allah. Kita tetapkan kekuasaan yang sempurna bagi Allah. Ya dan di antara kekuasaan yang sempurna bahasanya tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya dan adalah kesempurnaan kekuasaan. Demikian pula kita menetapkan ilmu yang sempurna bagi bagi Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, Allah mengetahui apa yang, yang sudah terjadi dan apa yang akan yang akan datang dan ini adalah kesempurnaan ilmu. Ya, kalau kita tidak tahu kecuali apabila diberitahu oleh Allah Azza wa Kemudian Allah mengatakan wala yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima Dan mereka yaitu makhluk yang tidak meliputi ya ilmunya kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Ilmu yang kita miliki yang tidak kita dapatkan kecuali dengan kehendak Allah wala yuhituna syai'in min 'ilmihi. Ya, mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah. Ya, tidak tidak bisa mengilmui apa yang Allah ilmui. Illa bima syaa' kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki kita tahu, maka kita tahu. Kalau Allah ingin memberitahu kepada kita tentang perkara yang gaib yang sudah terjadi, maka kita akan tahu sebagaimana Allah SWT yang mengabarkan di dalam Al-Quran yang kisah-kisah umat terdahulu kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim, kisah nabi-nabi yang lain. Sebelumnya kita tidak tahu. Setelah Allah beritahu maka kita menjadi menjadi tahu. Wala yuhituna nabi syai'in min 'ilmihi illa bima Mereka tidak bisa meliputi dari ilmu Allah kecuali apabila Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengatakan wasi'a kursiyyus samawati wal Dan kursi Allah, kursinya meliputi langit dan juga bumi. Yang masa dengan kursi Allah adalah maudhi'ul qadamain. Jadi menunjukkan bagaimana luasnya kursi Allah SWT Dan langit yang jumlahnya ada tujuh Ini tidak bisa mengetahui luasnya kecuali Allah Ya sekarang langit yang pertama saja Yaitu langit dunia Ya tidak ada di antara kita yang pernah sampai ke sana Ya dan di dalam langit dunia Ini ada jutaan bintang. Yang satu bintang saja bisa berlipat-lipat atau lebih besar dari, daripada bumi mungkin jutaan atau miliaran lebih besar daripada daripada bumi. Ini hanya satu bintang. Lalu bagaimana dengan miliaran bintang? Dan di sana ada kumpulan bintang, ya, ada galaksi dan jumlah galaksi di langit yang pertama saja itu sudah tidak terhingga. Padahal satu galaksi itu jumlahnya ada miliaran bintang yang yang yang besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini dalam satu satu langit saja. Yang dinamakan dengan as-sama'ud dunya, langit yang paling yang paling bawah. Besarnya demikian. Lalu bagaimana dengan langit yang kedua? Yang tentunya lebih besar daripada langit yang yang pertama. Jarak antara langit yang pertama dengan yang langit dengan langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Ya 500 tahun perjalanan. Ini baru sampai ke langit yang yang kedua. Dan tebal satu langit itu 500 tahun perjalanan. Ini baru langit yang kedua dan seterusnya sampai tujuh, tujuh langit. Tidak ada yang mengetahui besarnya langit tersebut kecuali Allah Azza wa Ya, ini besarnya langit. Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal kursi itu lebih besar daripada langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Meliputi ya langit yang tujuh dan juga bumi. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan yang memisalkan besar kursi dengan besar langit. Itu seperti logam atau seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Bagaimana perbandingan cincin tersebut ya perbandingan antara logam tersebut dengan padang pasir yang seluas itu. Itu perbandingan ya langit yang tujuh dan juga bumi dengan apa? Dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla. Jadi sangat besar. Kursi Allah SWT jauh-jauh lebih besar daripada langit yang tujuh dan dan seisinya. Ini menunjukkan bahwasanya kursi Allah ini adalah sangat sangat luas. Wasi'a hus samawati wal ardh. Kursi Allah ini meliputi langit-langit dan juga dan juga bumi. Ini menunjukkan kita menetapkan yang kebesaran bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian makhluknya, lalu bagaimana dengan yang menciptakan? Maka disebutkan di dalam hadis perbandingan antara kursi dengan arus Allah itu seperti tadi, seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Jadi kursi yang sedemikian besarnya itu dibandingkan dengan arus Allah itu seperti cincin atau seperti logam yang dilemparkan di tengah di tengah padang pasir. Berarti di sana ada makhluk yang jauh lebih besar daripada kursi yang dinamakan dengan dengan arsh. Kalau demikian makhluknya, lalu bagaimana dengan yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut? Berarti kita telah menetapkan ya al-azamah kebesaran bagi Allah azza wajalla. Kemudian Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa al 'aliyyul 'adzim. Allah SWT tidak berat baginya di dalam menjaga keduanya yaitu di dalam menjaga langit dan juga bumi Allah SWT maha kuat dan tidak lemah dan tidak e, apa lemah di dalam menjaga langit dan bumi tersebut wa huwal aliyul azim dan Allah adalah maha tinggi dan juga maha besar ya kita menetapkan bahasanya Allah maha tinggi baik di dalam zatnya baik di dalam keutamaannya di dalam kekuasaannya Allah maha tinggi Demikian pula Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, lihat yang di sini di dalam ayat kursi yang kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah swt. Nah. Allah mengatakan bahwasanya di dalam ayat kursi ini ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an Allah swt menyebutkan yang sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla baik secara global maupun secara terperinci demikian pula di dalamnya ada ya penafian dari sifat uh, uh, mengantuk demikian pula sifat tidur dari Allah Azza wa Jalla dan ini menunjukkan kepada kita seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam eh, sebelumnya bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah SWT mengumpulkan dua cara ini Yaitu isbat dan juga nafi Menetapkan dan juga menafikan Demikian pula cara yang dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah di dalam di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal Kemudian uh, beliau mengatakan walihada kana man qara'a hadhil al-ayata fi laylah lam yazal alaihi min allahi hafiz wa la syaitanun hatta yusbih. Oleh karena itu, orang yang membaca ayat ini di dalam satu malam, artinya dalam satu malam dia membaca ayat ini, maka senantiasa dia memiliki penjaga, dia memiliki hafid min Allah dari Allah Azza wa Jalla wala syaitan dan dia tidak akan didekati oleh syaitan hatta yusbih sampai dia masuk waktu pagi. Sebagaimana datang di dalam sebuah hadis yang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi itu sebelum tidur di antara adabnya adalah kita membaca ayat kursi, maka kita akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal dan tidak akan didekati oleh setan sampai kita masuk waktu waktu pagi. Sebagian ulama mengatakan setan di sini umum, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Karena di sana ada setan dari kalangan manusia yang mereka membisik-bisiki atau ingin memudarati kita maka kita ketika membaca ayat kursi ini akan dilindungi oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan oleh karena itu penting yang seorang muslim menjaga ayat kursi ini dan membacanya sebelum dia tidur nah wa qawlihi dan firman Allah Subhanahu wa taala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut dan bertawakallah kepada Allah Al-Hayy yang Maha Hidup, alladzi la yamut yang tidak akan meninggal dunia dan ini adalah uh, firman Allah Subhanahu wa taala yang juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-hayah. Dan bahwasanya di antara nama Allah adalah al-hayy yang Maha Hidup dan hidupnya adalah hidup yang maha sempurna yang tidak diiringi dengan kematian. Allah taala alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah. Mohon penjelasan tentang hukum duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal atau akhir dengan duduk di atas kedua tumit yang telapak kaki ditegakkan. Nah, selanjutnya kita Demikian pula tahiyatul awal apabila di sana ada dua tahiyah adalah eh, dengan duduk iftirash. Dengan duduk iftirash yaitu seseorang duduk di atas telapak kaki kirinya. Ya telapak kaki kirinya. Kemudian dia menegakkan telapak kanan. Ini dinamakan duduk iftirash. disenangkan kita untuk eh, ketika duduk di antara dua sujud demikian pula ketika tahiyatul awal ia menggunakan eh, eh, cara seperti ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tahiyatul eh, akhir yaitu pada tahiyat yang kedua apabila di sana ada dua tahiyat maka kita disunahkan untuk duduk tawarruk. Ya duduk tawarruk yaitu seseorang meletakkan yang mohon maaf pantatnya di atas tanah. Kemudian dia memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanan Kemudian dia menegakkan telapak kaki kanannya. Ini dinamakan dengan duduk tawarruk disunahkan yang diutamakan ketika kita tahiyat akhir. Ya dan uh, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku aku salat. Seandainya dia ingin duduk seperti disebutkan di sini yaitu uh, kedua tumit atau duduk di atas kedua tumit kemudian menegakkan kedua tubuhnya maka tidak masalah. Yang seandainya dia ingin dulu seperti itu mungkin e, sakit misalnya atau kan ada e, sebab yang lain kemudian dia duduk dengan cara seperti ini maka tidak masalah tapi yang afdal adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Allah taala a'lam. Mohon nasihatnya hukum memenuhi undangan orang yang kafir baik secara keagamaan maupun acara yang menjadi kebiasaan agama mereka. Karena jika dia Eh, rekan kerja atau tetangga khawatir akan mereka acuh kepada kita bagaimana sikap kita. Tidak boleh seorang muslim memenuhi undangan ya orang kafir di dalam acara keagamaan mereka. yang ini tidak boleh kita lakukan dan eh, Allah SWT mengatakan lakum dinukum waliyadi. Bagi kalianlah agama kalian dan bagi akulah agamaku. Allah SWT telah mensyariatkan bagi kita agama ya dan kita tidak boleh yang mengikuti agama orang lain. Apabila mereka mengundang dalam acara keagamaan mereka maka tidak boleh dan haram bagi seorang muslim untuk memenuhi undangan tersebut. Adapun di dalam masalah muamalah yang di dalam kehidupan sehari-hari dan dia adalah tetangga kita maka Islam tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang yang masih kafir. Ya Allah SWT mengatakan la الله 'anil الذين lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Allah SWT tidak melarang ya e, kalian dari berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak yang yang tidak mengeluarkan kalian dari dari negeri kalian. Mereka tidak mengusir kita. Demikian pula tidak uh, Eh, memerangi kalian di dalam agama kalian, tidak mengusir kita dan juga tidak memerangi kita. Maka kita boleh antabarru wa tuqsitu ilaihi Boleh kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Ya kita mengirim misalnya suatu saat kita memiliki makanan yang lebih kemudian kita berikan kepada tetangga kita yang non muslim, enggak masalah. Demikian pula kita mungkin uh, dia perlu bantuan dibawa ke rumah sakit, kita antar mereka ke rumah sakit tidak masalah. Yang berbuat baik kepada mereka. Siapa tahu mereka yang tertarik dengan agama Islam dan mendapatkan hidayah. Adapun kita mengikuti acara keagamaan mereka, maka ini tidak tidak boleh. Kalau sudah masuk di dalam masalah agama, maka kita harus tegas. yang tegas dengan tentunya dengan cara yang baik. maka maaf ini adalah masalah agama maka di dalam agama saya saya tidak diperbolehkan yang demikian. Ya, kalau dalam masalah yang lain dalam masalah muamalah kita nggak masalah sebagai tetangga, sebagai teman, tetapi dalam masalah agama ya kita ada batasnya. Allah taala a'lam. Ada orang yang memulai ayat kursi dengan wa hukum. Di mana mereka rujuk dari dalil yang mana apa boleh? Kalau saya tidak ada dalil yang demikian. Seandainya seorang yang memulai dengan langsung Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya maka ini yang ini yang diberitakan, ini yang datang di dalam Al-Qur'an. Ya ada pun menambahkan dengan wa ilah hukum maka ini setahu saya tidak ada dalilnya. Nah. Bagaimana hukum tawaf badak bagi orang yang umrah? Tawaf badak bagi orang yang umrah mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah bukan merupakan kewajiban. Seandainya kita lakukan maka kita mendapatkan pahala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.